Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan AA. Beraksi. Bersama. Komplit atasi. Jadi sendiri. Iya, pagi hari ini yang hadir di studio bapak-bapaknya banyak ya. Pantesan suaranya wow, wow, wow. ya. Apa kabar Pak? Baik. Oh, iya. Ya. Ibu-ibu kabarnya gimana Bu? Baik. Sehat semua? Alhamdulillah. Udah pada mandi? Belum. Belum. Alhamdulillah. <laughs> Bapaknya udah mandi belum? Belum. Alhamdulillah. Iya. Udah gosok gigi. <laughs> Udah gosok gigi belum? Belum. <laughs> belum gosok gigi. Iya, bapak-bapak udah udah pada punya istri belum? Ada yang udah, ada yang masih jomblo kayaknya ya. Tapi kalau yang udah punya istri atau yang e, bercita-cita punya istri pasti pengen istrinya itu e, istri yang soleha. Amin. Istri yang berbakti. Amin. Ya kan? Ya. Tapi suami yang kayak gimana yang e, eh, pantas dapat istri soleha atau pantas di uh, uh, istrinya berbakti. Nah, di pagi hari ini kita akan sama-sama membahas tema tentang hak-hak istri yang harus ditunaikan suami. Silakan.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 liyudhirahu ala dini kulihi walau karihal musrikun. Hak istri, kewajiban para suami. Dalam keluarga ada dua. Ada suami, ada istri. Suami punya kewajiban kepada istri merupakan hak istri. Istri punya kewajiban kepada suami merupakan hak suami. Bagaimana Islam mengatur kehidupan berumah tangga? Rasul bersabda, Hakul mar'ati ala jauji ayut imaha idatam wayak suha idaktasa tasa walaya yadribul wajha walayu la walaya juru ila pilbet Kewajiban Anda para suami kepada istri Anda ada lima Rasul bersabda. Yang pertama suami wajib ngasih makan kepada istri sesuai dengan apa yang dimakan suami. Misalnya suami makan goreng gurame, panggang hayam, makan kimlo, goreng emping, sambal goreng, nasi pulen, panas, istrinya pun harus dimakan seperti itu. Baru suami benar. Saya ambil contoh, misalnya dibelilah seekor ayam. Kalau Anda para suami makan dada dan paha ayam, istrinya juga makan dada dan paha ayam seorang sebelah. Hmm. Itu benar. Yang salah mana? Suami makan dada, makan paha, istrinya makan ceker doang sama leher. Kecuali kalau istri nggak doyan dada, nggak doyan paha, doyannya ceker doang sama leher. Saya tanya Anda para istri, doyan nggak dadanya ayam? Doyan. Pahanya doyan? doyan. Ceker sama leher doyan? Sian deh lo, bini lu rakus. <laughs> Lakinya nggak kebagian apa-apa. Tuh ini. Jadi <laughs> parah nih bini, pantesan pada gendut, lakinya pada begeng. Jadi yang benar suami makan yang enak, istri makan yang enak. Kalau suami makan yang enak, istri dikasih oncom doang, Anda suami yang zolim, artinya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Dua, suami punya kewajiban memberikan pakaian kepada istri kalian sesuai dengan yang dipakai suami. Kalau Anda pakai baju harga 300 ribu, istri Anda diberiin baju 300 ribu. Benar. Kalau Anda punya baju 300 ribu, istri dibeliin cuman yang ceban cie. Wow. Tahu ceban cie? Ini orang 10 Padang. Sepuluh ribu atuh. Sepuluh ribu nah. cuman atu. Artinya Anda suami yang zolim, suami yang tidak punya rasa tanggung jawab. Mana yang benar? Kalau suami beli baju 300 ribu, istrinya minimal dibikin baju 299 ribu 999 ah. rupiah. Baru suaminya ini benar. Kenapa dengan pakaian? Pakaian banyak sekali fungsinya. Yang pertama pakaian ini fungsinya pembeda. Yang bedakan orang kaya dengan orang miskin. Yang kedua pembeda antar kelompok. Yang ketiga pembeda antar pangkat dan jabatan. Kita bisa lihat si Anu pakai baju Anu, oh itu camat. Itu PNS, itu bupati, ini kolonel, ini ini ini adalah jenderal dan seterusnya dari pakaian yang dikenakan. Ini orang tidak punya, dia orang minta-minta. Hanya melihat pakaian kita bisa tahu siapa mereka. Yang namanya pakaian memberikan warna siapa istrinya, siapa suaminya. Kalau suami pakai baju keren, bininya pakai baju butut tidak layak. Bini siapa tuh? bininya si Agung, heran. Si Agungnya keren, bininya dekil, kebawa lu Bung. Hati-hati Anda. Coba kalau keren bininya. Wih, Agung bininya, Agungnya keren, bininya keren, kebawa lakinya. Hati-hati. Tiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Jangan Anda suami GR, wah berarti boleh dong gue mukul bini gue salah. Istri yang mana yang boleh dipukul? Wallati tahopuna nusujahunna paiduhunna wahjuruhunna wadribuhunna. Allah berfirman, kalau kalian takut istri kalian berbuat nusuz, nusuz itu ngelawan sama suami. Yang pertama, suami wajib nasihati istri. Tidak mempan. Yang kedua, pisah ranjang tidak mempan. Kata Allah dalam ayat ini boleh suami memukul istrinya tapi bukan untuk menyakiti. Mendidik bahwa yang engkau lakukan itu salah dalam agama dan aku tidak suka. Jangan pak ah. lalaunan. Pak. Kalau perlu pukul istri Anda dengan pipi Anda. Pak. Empat, suami tidak boleh mengejek istrinya. Tidak boleh memanggil istrinya dengan panggilan buruk. Misalnya, kalau masih muda langsing. Udah tua, gue nyari yang gendut. <laughs> Udah tua, gendut. Eh gendut, gue minta makan. <laughs> Jangan. Walaupun istri anda gendut, saya yakin dipanggil sama suaminya gendut tidak suka. Misalnya istri anda jidatnya jenong, eh jenong, minum. Salah. Panggil seperti Rasul memanggil Siti Aisyah. Ya Humairah. Wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Sejarah mengabarkan Siti Aisyah bule kena panas matahari. Orang Jakarta sawo mateng, sawah sawo mentah, <laughs> sawo busuk, sawo angus. <laughs> Main kompor mulut kamar. <laughs> Pengen merah, plok. Boleh dimerahin, boleh sekedarnya. Jangan terlalu menor. Mentang-mentang nyenangin suami. Merah, koneng, hijau. Nyenangin suami mau main lenong loh. Tidak layak. Khairul umur awsatuha. Yang nomor lima. Hak istri daripada suami. Jangan menjauhi istri kecuali dalam rumah. Saya tanya anda hadirin. Siapa di antara anda yang selama anda rumah tangga tidak pernah berantem suami istri? Nggak Ngaco. Ada. Siapa yang pernah berantem? Ngacung. Turun. Siapa yang suka berantem, ngacung. Siapa yang sering berantem, siapa yang berantem dulu, beda tahu. Pernah berantem, suka berantem, sering berantem, berantem, berantem mulu. Beda, mana yang paling jelek? Berantem melulu. Mana orang yang ngacung? Nggak, nggak masuk. <laughs> nggak ada ngacung. <laughs> Itu yang paling jelek. Rasul bersabda walaupun ada berantem suami istri, suami jangan pergi keluar rumah. Di luar begitu banyak cewek penggoda. Wow. Hati-hati Anda. Anda istri, walaupun berantem dengan suami, jangan keluar rumah. Kalau Anda keluar rumah, kata suami Anda, <laughs> gue mah ngusir kagak. Hmm. Gue cari serep. Hmm. Ibu mau diserpin? Mau. <laughs> Parah nih si Agus. <laughs> Dia mama nanya mak mak mak. Mak mak mau diserepin? <laughs> Makanya walaupun berantem tetap bertahan di dalam rumah. Kenapa? Kalau seandainya kita ada di dalam rumah insya Allah kemesraan akan terjalin kembali. Daripada Anda keluar rumah banyak cewek penggoda, Anda keluar rumah suami Anda jadi serap lebih aman. Rasul bersabda, tetap tinggal dalam rumah bersama-sama sambil bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kedamaian segera datang. Insya Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Nah kalau misalnya lagi berantem kan mah kadang-kadang kita suka kesel gitu. Nah suaminya minta. Harus dilayanin juga mah. Boro-boro minta apa? Minta berhubungan intim. Ini boro-boro mau ngasih mah ngeliat muka dia aja udah enak gitu kan Oke. Okay. Ah. Kalau suami lagi ribut sama istri, hmm. istri anda minta dedanin lu jauh diri jadi laki. Hmm. Keluarin duit yang merah lima lembar. Ah, apa? Berani nggak? <laughs> Jangan pernah belagu jadi laki lu. Kalau nggak ada eh. bini nggak diurusin, nangis. Eh. Pokoknya kalau lagi ribut, tahu diri dong. Bujuk istri Anda lima lembar yang merah saya jamin istri Anda suka. Tinggal gini doang. <laughs> Istri gitu ya, ya, ya. <laughs> bener gak Del? Iya bener pasti. Lima apa sepuluh Del? Lima minimal mah. <laughs> sepuluh habis keramas, sepuluh lagi. Oke baik nanti ibu-ibu dan bapak-bapak ada kesempatan untuk bertanya namun kita harus break dulu sebentar dan tentunya kembali lagi di sini di Mama dan A bersama komplit atasi nyeri sendi Rumah tangga milik suami doang apa milik suami istri? Suami istri. Tahu tahu diri jadi laki. <laughs> Enak banget. Lah iyalah, bukan boleh. Kudu lu tahu diri ngaca lo. Kalau lebih di lu nggak ada nangis lo. Sonatun konser.